Wa Taala akan memberikan ketentraman hidup, stabilitas keamanan, stabilitas ekonomi. stabilitas politik, stabilitas kehidupan sosial kemasyarakatan. Maka wajib atas seluruh kaum muslimin untuk berkomitmen bersungguh-sungguh kembali kepada bimbingan wahyu Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala teori segala sistem logika dan tawaran-tawaran solusi dari selain wahyu Al-Qur'an dan sunnah. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya mengatakan Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى Dalam ayat ini ada dua jenis manusia, dua jenis komunitas dalam menyikapi aturan dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Komunitas pertama yang Allah sebutkan fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa maka kata Allah apabila telah datang kepada kalian petunjuk dariku petunjuk dalam bentuk diturunkannya kitab suci yang berisi aturan dan syariat lengkap untuk segala aspek kehidupan atau petunjuk dalam bentuk diutusnya seorang rasul untuk menjelaskan, mencontohkan dan menjabarkan syariat Allah kepada umat ini. Faman tabi'a hudaya dan barang siapa yang mengikuti petunjukku, syariatku, aturanku kata Allah. Fala yadhillu maka pasti dia tidak akan tersesat di dunia ini. Tidak tersesat ke sana kemari dalam mencari solusi bagi problematika bangsanya. Tidak akan tersesat barang siapa yang mengikuti syariat Allah dalam mencari jalan keluar dari berbagai problem, problem politik, tidak akan tersesat Akan terbimbing Politiknya terbimbing dengan bimbingan syariat Aman Tentram, akur, bersaudara Saling menguatkan Tidak saling menjatuhkan tidak saling menunggu kapan dia punya kesempatan membalas dendam. Tidak akan tersesat. Wala dan tidak pula dia akan celaka baik di dunia ataupun di akhirat nanti. Faman tabi'a hudaya Ini persyaratannya Barang siapa Yang mengikuti petunjukku Dapat dipastikan bahwa demokrasi bukan petunjuk Allah Tidak ada wahyu yang menunjukkan dan menyarankan untuk kita mengikuti demokrasi Yang itu adalah agama Mengatur sistem kehidupan manusia yang datangnya dari barat Datangnya dari musuh-musuh kita. Yang Allah katakan wadda katsirun min ahli alkitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim. Sungguh kebanyakan ahli kitab itu telah berambisi untuk memurtadkan kalian keluar dari agama kalian setelah kalian beriman menjadi kaum kufar itu yang mereka inginkan hasadan min indi anfusihim sebagai bentuk kebencian atau kedengkian dan iri dari ahlul kitab al-yahud wan nasara kenapa kita mengacu kepada sistem yang mereka tawarkan Akhirnya apa yang terjadi? Kita berhadapan dengan Allah. Apa yang terjadi? Percekcokan tak kunjung usai. Saling memukul, saling menghina, saling menjatuhkan, saling membongkar aib satu sama lain. Mencari kesempatan untuk menjatuhkan lawan politiknya. Yang semestinya Ketika telah berkuasa seorang pemimpin dibantu, dicarikan solusi, bukan dikritisi, bukan dihina kebijakannya, dicari titik lemahnya. Sehingga tidak pernah kondusif tersibukkan oleh percekcokan Demikianlah demokrasi memediasi percekcokan antar elemen bangsa, memediasi perselisihan saling membanggakan dan saling membongkar aib antar putra-putra bangsa, terkhusus kita kaum muslimin. Dengan adanya partai-partai politik yang memang itu bagian dari perangkat demokrasi yang dipaksakan oleh Yahud melalui tangan utamanya Amerika memaksa negara-negara kaum muslimin untuk menerapkan demokrasi. Apa kenyataannya? Perhatikan sekarang di muka bumi ini. Mana ada negara tentram tertib, tidak saling menyerang, tidak gaduh yang menerapkan demokrasi. Coba sebutkan. Di negara induk mereka sendiri sampai hari ini keributan, percekcokan, percekcokan, pembunuhan terjadi. Syariat Allah menawarkan ketentraman, keamanan, kenyamanan hidup, saling menghargai, saling menghormati, saling mendukung, saling menguatkan. Tidak saling mencurigai satu sama lain. Apa yang terjadi sekarang? Antar elemen-elemen masyarakat pun saling mencurigai. Demokrasi memediasi umat untuk menjadi seorang munafik untuk menjadi seorang yang berwarna-warni mengikuti kepentingan dan kemaslahatan pribadinya atau kelompoknya dan komunitasnya berbeda dengan Islam berbeda dengan syariat Allah mengajarkan dan mendidik umatnya untuk menjadi orang yang jujur, komitmen, adil, mengatakan kebenaran dan menyuarakannya tanpa ada kepentingan apapun. Tapi ketika umat Islam tidak lagi mengindahkan, tidak lagi mempedulikan syariat Allah, peringatan dari Allah sistem yang Allah tawarkan di dalam Al-Quran atau melalui lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam maka yang terjadi adalah apa yang Allah sebutkan pada ayat berikutnya waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka barang siapa yang berpaling dari peringatanku dari petunjukku dari syariatku apa syariat Allah Al-Quran As-Sunnah Fa'inna lahuma isyatan dhanka Sungguh baginya Kehidupan yang sempit Yang susah Yang serba mencekam Sebagai Bala dari Allah subhanahu wa ta'ala Atas perbuatan kita fa lahu ma'isyatan yakni di dunia ini bagi orang-orang yang berpaling mencampakkan syariat Allah dalam berbagai hal syariat Allah dalam perekonomian Allah melarang keras dan melaknat mengancam muamalah ribawiyah jual beli dengan sistem ribawi malah yang ada sekarang difasilitasi, dibiayai dibiarkan begitu saja dan dipromosikan menantang Allah subhanahu wa ta'ala Allah mengatakan dalam ayatnya ya ayyuhallazina amanu attaqullah wadharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله Wahai orang-orang yang beriman Takutlah kalian kepada Allah Wahai saudaraku kaum muslimin Mari kita bersama-sama takut kepada Allah Siapapun anda dimanapun dan berposisi sebagai apa anda Ittaqullah Wadharu ma baqiya minar riba dan tinggalkanlah yang masih tersisa dari muamalah ribawiyah. Yang masih tersisa pun Allah perintahkan untuk ditinggalkan setelah adanya ketentuan dan syariat tentang haramnya riba. Lah ini kok malah dipromosikan, diajak manusia untuk beramai-ramai bermuamalah ribawi dibiayai, dipermudah. Wadharu ma riba in kuntum mu'minin. Tinggalkanlah yang masih tersisa dari muamalah ribawiyah jika kalian benar-benar beriman. Fa taf'alu jika pada kenyataannya kalian tidak mau mengamalkan perintah Allah ini tadi untuk segera meninggalkan transaksi-transaksi pinjam meminjam sewa menyewa yang riba jual beli yang riba fa'dhanu biharbin min Allah wa rasul maka umumkan kepada mereka peperangan dari Allah dan rasulnya Allah yang mengumumkan peperangan Allah yang telah menyiapkan sistem dan strategi perang terhadap perekonomian kita. Sistem dan strategi perang dari Allah terhadap politik kita, terhadap keamanan kita, dan terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan kita. Kalau Allah yang mengumumkan perang, kekuatan mana yang mampu untuk menghadapinya? Kepandaian yang mana yang mampu untuk mengatasi strategi perang Allah. Wa makaru wa makar Allah. Wallahu khairul makirin. Sungguh mereka telah berbuat makar. Dan Allah membalas makar mereka. Dan sungguh Allah itu adalah sebaik-baik pembuat makar terhadap pihak-pihak yang berbuat makar terhadapnya. Siapa? Kekuatan mana? Kepandaian yang mana? Strategi yang mana yang mampu menghadapi kekuatan Allah Subhanahu wa taala? Wahai kaum muslimin, sadarlah. Syariat Allah diinjak-injak. Pembunuhan di sana sini sebagaimana telah disebutkan Sampai-sampai seorang ayah membunuh anaknya, seorang ibu membunuh anaknya atau sebaliknya. Yang kita ini sudah pening dan capek mendengar berita-berita itu. Kenapa sebabnya? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari petunjukku, Sungguh baginya kehidupan yang sempit Kehidupan yang mencekam Ya sekarang kita rasakan kehidupan mencekam itu Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan Kutiba alaikumul qisas Fil qatla Ya ayuhalladzina amanu Kutiba alaikumul qisasu fil qatla Wahai sekalian orang-orang yang beriman, sungguh telah diwajibkan atas kalian penerapan hukum kisos dalam pidana pembunuhan. Tapi apa yang terjadi? Diterapkankah? Diterapkankah syariat Allah ini? Diamalkan dan dipraktekkan? Jawabannya tidak. hukum kisas yang Allah katakan di dalam Al-Qur'an walakum fil qisasi hayatun sungguh pada penerapan hukum pidana kisas ada jaminan kehidupan bagi kalian artinya kalau tidak diterapkan tidak diamalkan, dikalahkan dengan logika-logika eh, dan teori-teori selain Islam, maka nggak ada jaminan kehidupan yang tentram dan aman. Percayalah kepada Allah wahai saudaraku. Zat yang menciptakan kita dan tahu karakter kita yang menciptakan kita serta tahu titik kelemahan kita karenanya Allah menerapkan hukum-hukum tersebut jangan mencari dan berpaling mencari selain hukum Allah dan berpaling dari ketentuan syariat Allah hancur kita hancur kita boleh Amerika dengan segala sekutunya mengancam kita tapi jangan Allah yang mengancam kita boleh Uni Soviet dan Cina yang komunis mengancam kita, membuat kita takut, silakan. Tapi selama kita masih bersama Allah dan Allah masih mau menolong kita, maka kita tidak sedikit pun gentar. In yansurkumullah fala ghaliba lakum. Jika Allah tidak menolong kalian, tidak ada satu kekuatan apapun yang mampu mengalahkan kalian. Wa iyakhdulkum. Jika Allah telah membiarkan kalian tidak mau menolong kalian, faman dzalladzi yansurukum min ba'di? Dan kekuatan manapun, kekuatan mana dan siapa yang mampu menolong kalian selain Allah? Wahai kaum muslimin Indonesia, sadarlah kembali kepada syariat Allah Kembali kepada sunnah Nabi alaihi salatu Dan di ayatnya yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan Mari kita dengarkan bersama wahai kaum muslimin Indonesia secara khusus dan kaum muslimin dimanapun yang mendengar nasihat ini. Wa'adallahu alladhina amanu minkum وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكننهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا Sungguh Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh di antara kalian. Untuk Allah memberikan kekuasaan di muka bumi ini. Kemenangan, kekuasaan, kekokohan di muka bumi ini. Sebagaimana Allah telah berikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh sebelum mereka dan Allah akan kokohkan wibawa kehormatan agama yang telah Allah ridhoi untuk kalian agama yang Allah telah ridho untuk menjadi agama dan sistem hidup bagi kalian ini dan pasti Allah akan kokohkan atau pasti Allah akan gantikan perasaan takut yang selalu mencekam mereka, menghantui suasana hidup mereka dengan kondisi yang aman, stabil. Mereka beribadah hanya kepadaku satu-satunya dan tidak berbuat syirik terhadap Allah sesuatu apapun. Tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Pertanyaannya, sudahkah kita beramal soleh, beriman dengan benar sebagaimana iman yang Allah minta? Kenyataan menjawab Kondisi dan realita umat Islam menjawab bahwa kita belum beriman dengan sebenar-benar iman yang Allah minta dari kita. Silahkan kalian pelajari Kenapa sampai kita ini belum beriman dengan sebenar-benar iman dan sejujur-jujur iman? Bagaimana tidak? Sementara peribadatan kepada selain Allah menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan dalam berbagai bentuk ibadah terus dilakukan. Ada yang berangkat ke pulau Sumatera hanya untuk memberikan penghormatan kepada sebongkah batu yang dianggap karamat dan mengandung barokah. Ini adalah perbuatan syirik. Telah menjadikan batu tersebut sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diharapkan perlindungan, diharapkan karomah dan barokah dari Allah, juga diminta barokah dan karomah perlindungan dan keselamatan itu dari sebongkah batu tersebut. Subhanallah amma yusyrikun. Maha suci Allah dari perbuatan syirik yang mereka lakukan. Belum lagi ritual-ritual adat yang mayoritasnya adalah peninggalan-peninggalan agama selain Islam. Keyakinan-keyakinan peninggalan agama selain Islam yang pernah hidup di negeri ini dipelihara, dipromosikan, dilestarikan dengan istilah dan propaganda bahwa ini adalah dalam rangka melestarikan dan menghormati budaya bangsa. Tidak ada. Budaya manapun dan bangsa manapun yang bertentangan dengan Islam, bertentangan dengan wahyu Allah harus tunduk dan terkalahkan oleh syariat Allah. An-Nabi alaihi salatu wassalam berkata, "Kullu amrin jahilin maudhu'un tahta qadami." Segala urusan, segala perkara jahiliyah, yakni segala urusan selain Islam yang tidak datang dari syariat Islam terletak di bawah telapak kakiku. Harus rendah. Harus di bawah syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam ayyuhal muslimun dan sungguh janji Allah itu tidak akan pernah meleset jangan kita tergiur oleh janji-janji konglomerat-konglomerat yang menjanjikan sekian triliun dan sekian triliun atau posisi ini dan posisi itu kemudian membuat Anda lupa terhadap janji Rabbul Alamin, janji pencipta alam semesta dan yang memilikinya serta mengaturnya dan memberi rizkinya. Tidak ada satupun makhluk yang diciptakannya luput atau lepas dari rizki Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara manusia itu mudah berkhianat. Manusia itu boleh sekarang dia punya atau memiliki benda dan harta. Tapi mungkin besok atau dalam sekejap semua itu hilang dan tidak mampu memenuhi janji yang telah dijanjikannya kepada Anda. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi. Kenapa tidak Anda percaya dan tidak mau beriman terhadap janji Allah? Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala Kembalilah dan bertaubatlah. Cepat, cepat. Allah memanggil kita, cepat. Jangan sampai kita hancur. Cepat kembali kepada Allah. Tidak ada kekuatan yang mampu untuk mengalahkan kekuatan kufar. Tidak ada kekuatan yang mampu mengalahkan kekuatan yang akan membuat makar terhadap negara ini Baik makar yang telah ditampilkan secara terang-terangan atau yang masih dalam proses persembunyiannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jangan berretorika. Jangan berbangga dengan logika, tidak ada kecuali syariat Allah. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari petunjukku, peringatanku, sungguh baginya kehidupan yang sempit, yang sengsara. Kemudian Allah dan Rasulnya Allah Azza wa Jal dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan berbagai jalan keluar bagi kita sebenarnya. Kalau sempat kita sebutkan kita umat Islam silau dengan demokrasi. Coba kita lihat sekarang negara-negara yang berdasarkan demokrasi terjadi pertengkaran. Terjadi kemerosotan keamanan. Terjadi atau meningkatnya eskalasi pencurian, perzinahan, pembunuhan di negeri mereka semua. Sementara orang-orang kafir mentertawakan kita. Demokrasi yang menyatakan bahwa hukum itu di tangan rakyat berdasarkan suara mayoritas itu adalah sangat bertentangan dengan syariat Allah. Kalau mayoritas menginginkan kemungkaran, kalau mayoritas menginginkan dibebaskannya minuman keras dan perkara-perkara yang haram, maka wajib dihormati. Demikian suara demokrasi. Sementara syariat Allah tidak demikian. Kita cukupkan sampai di sini insya Allah kita lanjutkan dalam kesempatan yang akan datang Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar bagi kaum muslimin. Allah memberikan jalan keluar dan solusi bagi pemerintah Indonesia untuk segera kembali kepada syariat Allah dan mendapatkan hidayah yang terbimbing darinya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah